Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila wa sallama tasliman kathira wa ba'd Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada sampai detik ini kita diberikan oleh Allah banyak kenikmatan di antaranya adalah fursah yaitu kesempatan untuk menambah amal soleh kita di dunia ini sebagai persiapan kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal pada hari akhir. Para peserta HSI yang dimulakan oleh Allah Azza wa Jal seperti biasanya pada setiap hari Ahad kita akan sempatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sampai kepada saya yang berkaitan dengan materi HSI yang kita sampaikan. Dan insya Allah hari ini telah sampai kepada saya beberapa pertanyaan tersebut dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk memberikan kemudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai. Kita langsung mulai dengan pertanyaan yang pertama dari Malin Bagindo Beliau bertanya, Hafizahullah, pada halaqah yang ke-36 tentang syafaat paling besar disampaikan bahwa manusia meminta syafaat kepada enam nabi yaitu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi Muhammad, Nabi sebelumnya menolak dengan alasan masing-masing dan merasa tidak memiliki hak. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah kebohongan yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau merasa tidak berhak untuk dimintai syafaat? Kemudian yang kedua, apakah alasan Nabi Isa alaihissalam yang membuat beliau juga merasa tidak berhak dimintai syafaat. Nabi-nabi yang lain memiliki alasan masing-masing. Baik. Untuk yang pertama tentang apakah kebohongan yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan diantaranya adalah ucapan beliau alaihissalam ketika diajak oleh kaumnya untuk menyembah berhala atau menuju tempat hari raya mereka dan saat itu kaumnya tentunya adalah kaum yang musyrikin ingin mengadakan sebuah haflah yaitu pesta terhadap hari raya mereka maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diajak oleh kaumnya tersebut beliau mengatakan ini sakimun beliau mengatakan ini sakimun orang yang mendengar ketika ada seseorang mengatakan ucapan ini memahami bahasanya yang dimaksud adalah dia sedang sakit. Karena arti dari ini sakimun artinya adalah saya sedang sakit. Ya secara zahir orang yang mendengarnya seakan-akan yang dimaksud oleh Ibrahim bahwasanya dia tidak berangkat menuju acara tersebut karena dia sedang dalam keadaan sakit. Ini yang dipahami oleh kaumnya. Tetapi maksud dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengucapkan ucapan tersebut bukanlah seperti yang dipahami oleh kaumnya. Beliau mengatakan ini sakimun maksudnya adalah saya nanti yaitu di masa yang akan datang di masa depan akan sakim. Ya, dia akan sakim. Jadi yang beliau maksud di sini adalah di masa yang akan datang, bukan sekarang. Ya. Karena memang kalimat ini memiliki dua kemungkinan atau dua makna. Makna yang pertama adalah saya sedang sakit. Atau makna yang kedua saya akan sakit dua maknanya adalah dua makna yang benar tergantung dari konteksnya. Ya. ini sakimun bisa diartikan saya sedang sakit atau bisa diartikan saya akan sakit sebagaimana manusia yang lain yang mereka juga akan eh, mereka kadang sehat, kadang sakit. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Jadi mengatakan sesuatu dipahami oleh orang lain ya dengan sebuah pemahaman tetapi yang beliau maksud adalah pemahaman yang yang lain. Dan ini di dalam Islam dinamakan dengan tauriah. Dinamakan dengan tauriah dan hukumnya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Hukumnya diperbolehkan dalam keadaan darurat, yaitu seseorang mengucapkan sebuah ucapan dia memaksudkan dengan maksud tertentu tetapi dipahami oleh oleh orang lain dengan pemahaman yang lain. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah. Maka di perjalanan di perjalanan beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya me, ditanya oleh sebagian orang yang ditanya oleh sebagian orang ya siapakah dia yaitu siapakah orang yang ada di belakangmu yaitu menunjuk menunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar ditanya oleh orang tersebut maka dia mengatakan hada dalili. Hada dalili. Ini adalah penunjuk jalanku atau hada dalilu tariqi atau kama Ini adalah penunjuk jalanku ketika mengatakan ucapan ini maka orang tersebut memahami bahwa yang dimaksud oleh Abu Bakar penunjuk jalan yaitu jalan yang lahir yaitu yang menunjukkan ini jalan ke kanan atau jalan ke kiri atau ini jalan berbahaya, ini jalan yang tidak berbahaya yang menyampaikan dia kepada sebuah tempat. Ini maksudnya yang dipahami oleh orang tersebut. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq memaksudkan ini adalah penunjuk jalanku maksudnya adalah jalan kepada jalan yang lurus yaitu jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud. Dan ini dinamakan dengan tauriyah. Ini diperbolehkan dalam keadaan darurat dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menamakan ini sebagai kebohongan sebagaimana dalam hadis karena zahirnya atau dari dari luarnya itu seperti bentuk, bentuknya seperti sebuah kebohongan. Dari luarnya seperti bentuk kebohongan, tetapi pada hakikatnya ini adalah e, apa? tauriah seperti yang tadi kita sampaikan dan ini diperbolehkan dalam keadaan darurat seperti yang sudah kita sampaikan. Nah, Kemudian yang kedua, apakah alasan Nabi Isa alaihissalam yang membuat beliau juga merasa tidak berhak diminta syafaat? Iya, disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau tidak menyebutkan dosa. Nabi yang lain menyebutkan alasan, tapi disebutkan dalam hadis falam yadhkur lahu dzamban, maka beliau tidak menyebutkan dzamban, yaitu tidak menyebutkan satu dosa pun tetapi beliau menyuruh manusia untuk pergi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau merasa tidak berhak karena beliau merasa tidak tidak berhak. Jadi dalam hadis ya disebutkan e, lam yadkurlahu dzamban. Ya beliau tidak menyebutkan dosanya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Wulan. Saya sedang membaca atau saya lagi membaca halakoh 26 sampai dengan 30. Ada ilmu yang selama ini salah dalam pemikiran saya, jadi hari kiamat itu akan terjadi setelah tiupan sangkakala pertama. Sebagian ulama mengatakan begitu, Lihat Al-Aqah 29 dan sebagian mengatakan kiamat setelah tiupan sangkakala kedua. Setelah seluruh manusia hmm, dibangkitkan. Hmm. Sebelumnya saya berpikir kiamat akan terjadi setelah tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar kiamat muncul di dunia dan saat sangkakala pertama ditiup itulah kiamat. Kalau melihat e, kajian halakah saat manusia semua dibangkitkan dalam kondisi terakhir meninggalnya, berarti dahsyatnya kiamat. Akan menyaksikan berarti seluruh manusia akan menyaksikan dahsyatnya kiamat. Baik manusia pertama, Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir. Betul begitu ya? Iya, seperti yang kita sudah sampaikan di dalam halakah dan itu sebatas ilmu yang saya tahu dan para ulama berselisih pendapat dan perselisihan mereka ya terbagi atau e, pendapat mereka ada dua seperti yang sudah kita sampaikan. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya kejadian-kejadian dahsyat tersebut di antara dua tiupan. Yaitu tiupan yang pertama dan juga tiupan yang kedua. Ada yang mengatakan bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada setelah tiupan yang kedua setelah tiupan yang kedua dan pendapat yang lebih kuat wallahu taala a'lam adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya kejadian-kejadian besar tersebut terjadi pada saat setelah e, tiupan sangkakala yang kedua wallahu taala a'lam adapun yang mengatakan itu e, terjadi sebelum tiupan yang pertama ya sebelum tiupan yang pertama maka e, saya tidak e, mengetahui dalilnya ya saya tidak mengetahui dalilnya wallahu taala a'lam pertanyaan dari Marlina saya ingin menanyakan kenapa di hari kiamat manusia akan lari dari orang yang sangat ia cintai di dunia yang saya ingin tanyakan Bagaimana bila saya mencintai Allah dan Rasulnya lebih segala? Apakah yang saya dapatkan bisa bertemu yang saya cintai lebih segalanya itu? Ya, manusia lari dari orang yang dia cintai di dunia seperti dari ayahnya, dari istrinya, dari ibunya, dari anak-anaknya. Yang demikian karena kedahsyatan hari tersebut. Yang demikian karena kedahsyatan hari tersebut sehingga manusia dalam keadaan merasa takut atas dirinya sendiri merasa takut atas nasib dirinya sendiri sehingga dia tidak sempat untuk bertanya tentang keadaan orang yang dia cintai di dunia termasuk Nabi Isa alaihissalam ia tidak bertanya tentang ibunya seorang anak tidak bertanya tentang bapaknya, seorang bapak tidak bertanya tentang anaknya. Yang demikian karena masing-masing ya sebagaimana dalam ayat likul limriim yauma idzin sya'nui yughni. Setiap manusia atau setiap orang pada saat itu memiliki urusan yang mencukupi dia. Artinya yang menjadikan dia sibuk sendiri dan lupa dengan orang lain, termasuk orang-orang yang dia cintai di dunia apalagi tentunya orang yang tidak dia cintai atau tidak ada perhatian dari seseorang di dunia. Tentunya ini lebih dilupakan. Orang yang sangat dia cintai saja pada saat itu ketika terjadinya hari kiamat ini dilupakan oleh seseorang. Masing-masing memikirkan nasibnya termasuk para nabi dan juga para rasul alaihi salam. Ya, ini adalah sebab kenapa mereka lari dari orang yang sangat dia cintai di di dunia karena masing-masing memikirkan nasibnya. Kemudian bagaimana apabila seseorang mencintai Allah dan juga Rasulnya? Inilah orang yang akan selamat apabila dia di dunia mencintai Allah dan juga mencintai Rasul lebih daripada selain keduanya maka di dalam hadis disebutkan dia dialah orang yang akan mendapatkan ta'mal iman yang akan mendapatkan manisnya iman siapa mereka orang yang memiliki tiga sifat di antaranya adalah apabila dia mencintai ayakun Allahu wa Rasulu ahabba ilaihi mimma siwahuma mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain inilah yang akan menjadi sebab selamanya seseorang di akhirat yaitu apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain dan tentunya ini pengertian yang dalam dia mencintai Allah dan juga Rasul lebih daripada manusia yang lain ini adalah pengertian yang dalam yaitu cinta yang diikuti tentunya dengan amalan yaitu di dalam kehidupan sehari-hari dia senantiasa mendahulukan mendahulukan keridhaan Allah di atas keridhaan manusia. Demikian pula mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad SAW di atas seluruh ucapan manusia. Dan ini tentunya perlu bukti yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Azza wa Jal dan mencintai Allah serta Rasulnya lebih daripada cinta kita kepada yang lain dan menjadikan cinta kita kepada sesama kita adalah cinta yang lillahi ta'ala. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Endang Ernawati Terkait dengan materi halakoh ke-32, HSI 5 tentang ayat yang keempat dalam Quran Surat Al-Ma'arij bahwa satu hari di akhirat lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. Pada ayat yang lain, dalam surat Al-Hajj ayat 47 bahwa satu hari di sisi Allah kadarnya adalah seribu tahun di dunia. Mohon penjelasannya tentang perbedaan kedua ayat tersebut. Baik, nanti coba ke kita e, lihat kembali tentang isi dari e, isi e, isi dari apa yang sudah kita sampaikan di halaqah yang jelas yang ada di dalam surat Al-Ma'arij bahwa satu hari di akhirat lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia ini insya Allah jelas seperti yang sudah kita sampaikan bahwasanya Eh, satu hari di sana termasuk di antaranya di padang mahsyar ini lamanya seperti 50 ribu tahun di di dunia ya 50 ribu tahun di di dunia adapun yang ada di dalam surat al-hajj ayat yang ke-47 tentang satu hari di sisi Allah kadarnya adalah 1000 tahun di di dunia e, nanti akan kita lihat kembali di dalam e, halaqah kita Kita lanjutkan terlebih dahulu dengan pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Komariah Hamdi. Dari Komariah Hamdi. Saya mau bertanya pada pelajaran halakoh 35 yaitu orang-orang yang berkhianat di dunia maka akan diberikan bendera akan diberikan bendera akan diberikan bendera di hari kiamat. Kemudian dikatakan ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. Hadis riwayat Muslim. Dan masuk dalam makna pengkhianatan di sini adalah yang pertama pengkhianatan rakyat terhadap penguasa yang sah. Pengkhianatan rakyat terhadap penguasa yang sah. Pertanyaannya bagaimana maksudnya pengkhianatan ini dan apa saja contohnya? Iya, e, contoh yang paling jelas dari pengkhianatan seorang ya rakyat kepada pemimpinnya adalah pemberontakan. Ya seorang rakyat memberontak kepada pemimpinnya yang sah, kepada penguasa yang sah baik dengan alasan karena pemimpinnya tersebut berbuat kefasikan, berbuat maksiat misalnya, atau karena alasannya dia berbuat zalim. Kemudian dia memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka ini adalah pengkhianatan. Ini adalah termasuk bagian pengkhianatan rakyat terhadap penguasa. Karena seorang rakyat ini diharamkan untuk mengkhianati atau memberontak kepada penguasa. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah Wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kalian taat kepada Allah Dan hendaklah kalian taat kepada Rasul dan juga ulil amri di antara kalian yaitu pemerintah kalian. Ini adalah perintah dari Allah supaya mentaati Allah dan juga Rasulnya dan juga ulul amri dan juga ulul ulul amri yaitu para pemerintah menunjukkan larangan untuk memberontak kepada pemerintah. Kita diperintahkan untuk taat dan juga mendengar. Demikian pula dalam hadis para sahabat telah membayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di antara isi bayat mereka adalah mendengar dan taat kepada pemerintah baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa maka mereka membayat Nabi untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah dan termasuk isi bayatnya adalah wa alla nunazi al amra ahlahu dan supaya kami tidak mengambil kekuasaan dari yang memiliki. Ya, maka ini menunjukkan ya bahwasanya diharamkan di dalam agama Islam ini memberontak kepada penguasa yang sah. Dan ini adalah bentuk dari pengkhianatan. Ini adalah bentuk dari pengkhianatan. Dan termasuk bahkan termasuk pengkhianatan yang paling besar sebagaimana kita sebutkan dalilnya di dalam halakoh. Kemudian setelah itu pertanyaan dari Awan Kurnia. Awan Kurnia. Mohon penjelasan mengenai syafaat pada hari kiamat yang dapat diperoleh dari membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran ini termasuk yang akan memberikan syafaat. Ya, yang akan memberikan syafaat ba'da idnillah dan setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jal kepada setiap orang yang membacanya. Ya, yaitu orang-orang yang rajin di dalam membaca Al-Quran sehingga waktunya dia istirahat tetapi dia gunakan untuk membaca Al-Quran karena cintanya dengan kalamullah. Maka dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Demikian pula puasa sebagaimana dalam hadis. Ini juga akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya karena orang tersebut ya di dunia melakukan puasa menahan dia dari makan dan juga minum dan dia lebih memilih untuk berpuasa karena Allah azza wajal maka kelak puasa ini akan memberikan syafaat ya kelak akan memberikan syafaat Nah. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Didit Aprianto. Dalam halakah 30, orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan takut dengan hari takut dengan kedatangan hari tersebut dan dia beramal untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman di dalam menghadapi hari tersebut. Apakah arti dia beramal untuknya? Hubungannya dengan Allah memberikan rasa aman dalam menghadapi hari tersebut. Dia beramal untuknya, maksudnya adalah beramal untuk keselamatan dirinya di akhirat. Beramal soleh dengan maksud untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan keamanan di akhirat. Maka dia akan diberikan jaza yang diberikan pahala oleh Allah dengan diberikan rasa aman ketika menghadapi hari tersebut. Diberikan rasa aman ketika menghadapi hari tersebut. Ini yang dimaksud dengan beramal untuknya, yaitu beramal soleh untuk kebahagiaan dia di akhirat. Bukan karena ria, bukan karena sum'ah, tetapi karena untuk mendapatkan e, keselamatan dan juga mendapatkan keamanan di akhirat. Pertanyaan yang selanjutnya dari Yusfir Mansyah. Pertanyaan dari Yusfir Mansyah. Pada halakoh 20 terdapat hadis tentang salah satu amalan malaikat adalah menaungi negeri Syam yaitu malaikat Ar-Rahmah. Pertanyaan saya bagaimana memahami hadis tersebut dengan kondisi yang terjadi saat ini di negeri Syam Palestina, Suriah dan sekitarnya. Nah, bukan berarti adanya malaikat rahmat yang menaungi negeri Syam kemudian tidak ada bencana di negeri tersebut. Bukan berarti demikian. Tapi bencana ini terjadi dengan kehendak Allah Azza wa Jal menimpa negeri Syam dan juga menimpa negeri yang lain karena kesalahan atau karena dosa yang dilakukan oleh mereka sendiri dan di dalam ayat Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas dan telah nampak kerusakan di darat maupun di laut yang semua itu disebabkan oleh bima kasabat aidinas karena sebab perbuatan manusia dan kerusakan yang dilakukan oleh manusia terjadi baik di tanah yang telah dimuliakan oleh Allah di Syam maupun di tempat yang lain. Ya, maka terjadilah apa yang terjadi dan ini juga e, bukan berarti bertentangan dengan apa yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya negeri Syam di sana dinaungi oleh malaikat Ar-Rahmah. Jadi adanya malaikat ar rahmah yang menaungi negeri Syam bukan berarti kemudian di sana lepas dari musibah atau e, lepas dari e, takdir yang tidak baik. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Fadia Astari Padahal aku contoh kesyirikan musyrikin Quraisy disebutkan tidak boleh menyamakan Allah dengan kepala negara yang memerlukan pembantu untuk melaksanakan pekerjaannya. Mohon penjelasannya untuk menguatkan akidah kami. Bagaimana dengan malaikat yang diberi Allah tugas di langit maupun di bumi? Benarkah menyebut mereka sebagai pembantu Allah? Semoga Allah menjaga dan memberkahi. Kita katakan subhanallah, yang maha suci Allah. Minal andat ya dari sekutu-sekutu dan juga dari pembantu. Allah Subhanahu wa taala adalah As-Samad. Allah Azza wa Jalla adalah As-Samad. Artinya seluruh selain Allah bergantung kepada Allah. Dan di antara nama Allah adalah Al-Qayyum. Itu Allah berdiri sendiri. Adapun selain Allah maka tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan taisir dan juga kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Jadi penyebutan bahasanya malaikat adalah pembantu Allah, maka ini penyebutan yang harus kita jauhi karena Allah Swt tidak memerlukan pembantu. Adapun presiden iya, dia butuh pembantu. Karena dia memang butuh. Adapun Allah menciptakan malaikat ini bertugas untuk menjaga gunung, ini bertugas untuk menjaga surga, ini bertugas untuk menjaga neraka dan seterusnya, bukan karena Allah butuh kepada malaikat-malaikat tersebut. Bukan berarti Allah butuh dengan malaikat-malaikat tersebut. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi. Tetapi justru kitalah yang butuh kepada Allah Azza wa Jal. Ya, malaikatlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai manusia kitalah yang butuh kepada Allah. Adapun Allah maka tidak butuh dengan makhluk. Allah swt dialah Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri dan dia adalah As-Samad di mana makhluk itu senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla hajat-hajat mereka. Jadi Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah butuh dengan mereka. Bukan karena Allah butuh dengan mereka dengan mereka wallahu taala a'lam kemudian yang ke-10 dari Muhammad Alauddin udin Muin Pada kalimat awal dikatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan akan menyaksikan kedahsyatan hari kiamat dan juga kehancuran alam. Apakah ini berarti semua manusia akan mengalami dan menyaksikan hari kiamat walaupun sudah mati? Seperti orang-orang yang dahulu meninggal sebelum terjadinya hari kiamat termasuk para nabi dan rasul serta para salafus soleh. Iya, seperti yang sudah kita sampaikan, karena ini terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua dan seluruh manusia akan melihat, akan tetapi iman yang ada di dalam hati mereka ini yang membedakan ya keadaan masing-masing. Semakin tinggi dan besar keimanan seseorang di dunia, maka dia akan melihat kedahsyatan hari kiamat tersebut dalam keadaan oleh Allah Azza wa Jal diberikan rasa aman di dalam hatinya. Tapi semakin kurang, semakin lemah imannya, maka akan semakin berkurang juga rasa aman yang Allah berikan kepada orang tersebut ketika melihat kedahsyatan hari kiamat setelah tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian pertanyaan dari Muhadi dalam materi disebutkan bahwa salah satu sifat Al-Quran adalah hakim yang mengandung arti ayat-ayat muhkam yaitu kokoh yang dalam penjelasannya adalah tidak mungkin tidak dirubah. Mohon dijelaskan perihal tersebut yang mana menurut pemahaman umum tidak mungkin tidak dirubah adalah sangat mungkin dirubah. Ini setelah saya kembali kepada halakoh yang dimaksud ketika saya menjelaskan tentang sifat Al-Quran yaitu Hakim, saya sebutkan di situ tidak mungkin dirubah. Jadi tidaknya satu kali ya, tidak mungkin dirubah. Mungkin dikoreksi lagi atau dilihat kembali, ya setahu saya, saya mengatakan tidak mungkin dirubah ya tidak mungkin dirubah. Inilah yang dimaksud dengan Al-Hakim yaitu bahwasanya Al-Qur'an ini adalah ayat-ayat yang kokoh yang tidak akan dan tidak mungkin dirubah. Pertanyaan selanjutnya dari Wafa Hudzaifah. Perihal Al-Qur'an sebagai muhaimin kitab-kitab sebelumnya, apakah maksud dengan kalimat ini apa maksud dengan kalimat ini menyelisihnya berarti salah? apakah selisih dengan kitab sebelumnya atau selisih dengan kaum kafir. Ya, muhaimin artinya setiap yang menyelisih Al-Quran maka dia adalah salah. Apa yang menyelisih Al-Quran berarti itu adalah salah. Apa yang ada di dalam kitab sebelumnya, kalau itu adalah wahyu yang belum dirubah, maka tidak mungkin menyelisih Al-Quran. Tidak mungkin menyelisih Al-Quran karena Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Tapi kalau itu termasuk yang sudah dirubah oleh Yahudi, ya misalnya Taurat yang sudah dirubah oleh Yahudi, maka kemudian menyelisihi Al-Quran maka Al-Quran ya itulah yang benar adapun yang sudah dirubah maka itulah yang salah yang sudah dirubah maka itulah yang yang salah itu maksudnya. Adapun apabila seperti yang tadi kita sampaikan kitabnya adalah kitab yang masih murni dan belum dirubah maka tidak mungkin apa yang datang dari Allah ini saling menyelisih satu dengan yang lain. Apabila itu memang benar-benar dari Allah dan asli belum dirubah oleh pengikutnya maka tidak mungkin saling berselisih antara Al-Qur'an dengan ya kitab-kitab yang lain semuanya saling membenarkan satu dengan yang lain wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang ke-13 dari Prinoviana. Prinoviana Arabian Tari. Beliau mengatakan apakah yang dimaksud dengan berdoa dan beribadah kepada Allah dengan sejujur-jujurnya? Berdoa kepada Allah dengan sejujur-jujurnya adalah bersungguh-sungguh yaitu meminta kepada Allah dengan lisannya dan hatinya ini benar-benar membenarkan apa yang dia ucapkan. Contoh, misalnya seseorang berdoa kepada Allah, ya meminta kepada Allah supaya diberikan hidayah. Lisannya mengatakan ya Allah berikanlah saya hidayah kepada jalan yang lurus. Maka ini dia ucapkan dengan hati yang penuh dan sungguh-sungguh di dalam hatinya memang ingin mendapatkan hidayah. Dan seandainya dia membaca atau mendengar atau dia melihat maka dia akan mengamalkan hidayah tersebut. Niat di dalam hatinya adalah niat yang kuat untuk kembali kepada hidayah. Maka inilah yang dimaksud dengan apa? Dengan berdoa sejujur-jujurnya. Kemudian yang ke-14, pertanyaan dari Rahmat Abdul Fikri. Ada kisah Syekh bin Baz dengan ulama yang mengajar di Universitas Islam Madinah. Dalam artikel tersebut disebutkan di antara para masyayikh yang didatangkan untuk mengajar di Universitas Islam Madinah adalah masyayikh ahli kiraah dari Mesir. Di antara mereka adalah Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Beliau termasuk salah seorang ulama yang mengoreksi mushaf terbitan Mujamma' Al-Malik Fahad. Maksudnya mengoreksi dalam hal ini apa? Ah, iya. Yang dimaksud adalah mengoreksi atau menelaah kembali al-mushaf sebelum dia diterbitkan. Jadi mujamma ini adalah percetakan Al-Qur'an yang didirikan oleh Malik Fahad dan ini ada di kota uh, Madinah. Ini adalah termasuk ya setahu saya ini adalah percetakan Al-Qur'an yang paling bagus dan paling rapi dan paling ketat ya dan setiap mushaf yang keluar dari uh, mujama ini tidak keluar dari mujama dan distable kecuali setelah dikoreksi dalam 10 fase yaitu 10 tahapan dalam 10 tahapan ketika lulus semuanya maka baru di stempel dan dikeluarkan ini adalah diantara kelebihan e, mushaf yang dicetak di di apa di mujama ini yaitu memiliki uh, ketelitian dan juga uh, apa ya memiliki ketelitian yang luar biasa dan mereka mendatangkan eh, orang-orang uh, yang memang ahlinya yang mendatangkan orang-orang yang memang ahlinya seperti yang tercantum dalam pertanyaan ini yang mendatangkan ahli-ahli qiraah ya dari negara yang lain termasuk di dalam masalah penulisan yang mereka mendatangkan ahlinya termasuk di dalam masalah terjemah yang mereka mendatangkan ahlinya dan seterusnya dan ini diakui oleh semua orang bagaimana e, kesungguhan ya mujama ini di dalam e, perhatian mereka terhadap Al-Qur'anul Karim baik dalam e, penulisan maupun dalam percetakan maupun dalam terjemah dan e, masalah-masalah e, yang lain yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Dari Nabila Hafid Febrianti, saya ingin bertanya jika semua muslim sudah dijanjikan masuk surga tetapi sebelumnya masuk neraka dahulu, adakah muslim yang tidak akan masuk neraka? Jadi langsung masuk surga. Ciri-cirinya seperti apa manusia tersebut? yang kita ketahui manusia pasti pernah berbuat kekhilafan, tidak luput dari dosa. Sepertinya ini sudah kita sebutkan di dalam halakoh, ada di antara kaum muslimin yang mereka masuk surga tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Yaitu masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Dan mereka lah yang pertama-tama akan masuk ke dalam surga. Mereka lah yang pertama-tama masuk ke dalam surga dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dan di antara ciri-cirinya mereka adalah orang yang sangat kuat tawakalnya kepada Allah. Sangat kuat tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal. Yang disebutkan dalam hadis humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta diruqyah oleh orang lain, tidak minta dikai oleh orang lain, tidak uh, uh, tidak uh, eh, yatatayarun, ya mereka tidak melakukan tiarah yaitu menganggap sial dengan melihat burung. Demikian pula mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Hanya bertawakal kepada Allah Azza wa dan ini semua menunjukkan tentang kekuatan tauhid yang mereka miliki dan menunjukkan tentang kebesaran iman yang mereka miliki sehingga Allah SWT memberikan keutamaan kepada mereka yaitu masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Jadi mereka bukan berarti mereka adalah orang yang maksum atau orang yang terlepas dari kekhilafan ya dan manusia sebagaimana yang kita tahu semuanya khilaf dan semua pernah melakukan dosa tetapi Allah SWT memberikan anugerah dan keutamaan kepada orang-orang tersebut yaitu yang masuk surga tanpa uh, masuk neraka terlebih dahulu yaitu Allah mengampuni dosa-dosa yang telah mereka lakukan sehingga mereka tidak diazab uh, eh, terlebih dahulu di dalam di dalam neraka dan itu adalah fadlullah yu'tihi may yasha ini adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang di kehendaki. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. E, tolong tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, nanti diingatkan kembali, yaitu tentang masalah e, makna firman Allah di dalam sebuah ayat di mana satu hari di sisi Allah ini seperti seribu tahun di dunia ini apa maknanya dan bagaimana hubungannya dengan ayat di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat insya Allah nanti akan kita Eh, berikan jawabannya insya Allah pada kesempatan yang akan datang tolong diingatkan oleh HSI Center Wallahu ta'ala a'lam itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Azza wa dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan dan saya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.